هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادني الله وإياكم من النار Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها كريا الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى Beberapa pembahasan yang telah kita kaji pada pelajaran yang sebelumnya di antaranya adalah hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Dan ini hukumnya adalah rukun. Tidak sah ketika seorang meninggalkannya dari membaca surat Al-Fatihah. Dan ini berlaku pada seluruh rakaat di dalam salatnya. Kemudian juga berlaku bagi seorang yang sholat sendiri, munfarid, ataupun imam, dan juga makmum. Baik dalam keadaan sholat tersebut sirriyah ataupun jahriyah. Ini pendapat yang rajih yang telah kita kaji pada pelajaran sebelumnya. Faedah yang berikutnya bahwa membaca surat Al-Fatihah begitu pula membaca zikir-zikir di dalam salat ini diharuskan untuk menggerakkan lisannya. Dia harus membaca dengan lisannya. Dan tidaklah sah ketika dia membaca dengan hatinya. Ini pendapat dari jumhur, mayoritas ahlu ilm. Mereka menyebutkan bahwa seseorang yang membaca dalam hati, maka sholatnya itu tidak ternilai. Tidak sah sholatnya. Faedah yang berikutnya, bahwa yang sahih dari madhab jumhur atau madhab al-hanabilah Kemudian juga disebutkan dari Syekhul Islam Taimiyah bahwa tidaklah disyaratkan untuk membaca zikir atau membaca Al-Fatihah ataupun membaca surat itu dengan memperdengarkan suaranya. Namun dicukupkan kata Ibn Rajab rahimahullah taala <clears throat> dalam kitabnya Al-Fath yakfihi taswir al-huruf cukup baginya untuk menggambarkan bentuk huruf-huruf bacaan tersebut. Tidak disyaratkan untuk memperdengarkan suaranya terhadap dirinya sendiri. <coughs> Kemudian bab yang terakhir kita masuk pada pembahasan kalau rahimahullah taala at-ta'minu wa jahrul imami bihi. Membaca amin dan seorang imam mengkeraskan bacaannya. Di antara faedah yang telah kita sebutkan bahwa at-ta'min atau membaca amin ini memiliki banyak makna. Dan makna yang terkuat, makna yang paling rajih yaitu adalah memiliki makna Allahumma istajib. Makna dari kalimat amin adalah Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ini makna dari kalimat amin. Kemudian pada kalimat amin ini memiliki tiga bahasa. Bahasa yang paling masyhur dan yang paling baik dan digunakan adalah dengan memanjangkan alifnya dan tidak memberikan tasdid pada mimnya. Amin. A-nya dipanjangkan dan juga tanpa memberikan tasdid pada huruf mimnya. Kemudian di sana ada, ada bahasa yang kedua dengan memendekkan alifnya dan tidak memberikan tasdid pada mimnya. Dan bahasa yang ketiga adalah bahasa yang disebutkan oleh para ulama syadzah atau mungkarah yaitu dengan memendekkan alif dan memberikan tasdid pada mimnya. Di sana juga terdapat bahasa yang keempat memanjangkan alif dan memberikan tasdid pada mimnya. Ini keduanya adalah bahasa yang mungkarah. Yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawi bahwa itu termasuk dari kesalahan ucapan dari kalangan orang-orang awam dengan memberikan tasdid Kemudian juga faedah yang berikutnya hukum membaca amin ketika seseorang selesai dari membaca Al-Fatihah. Adapun bagi makmum maka disebutkan di dalam salat jahriyah yang rajih adalah bahwa diwajibkan baginya untuk menjawab bacaan imam ketika telah selesai dari ayat walabbalin dan dia menjawab amin. Ini pendapat yang kita rojihkan. Dan di sana ada yang menyebutkan bahwa menjawabnya itu adalah sunnah. Namun di sini yang terlihat bahir dan nampak yang kuat bahwa itu diwajibkan. Karena tidak ada sorif dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah tersebut. Dan juga memiliki keutamaan yang besar Barang siapa yang menyamai kalimat aminnya dengan imam dan juga dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ghufralahu ma taqaddama min dambih. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. <clears throat> Kemudian adapun untuk seorang imam ataupun seorang yang sholatnya sendiri munfarid maka baginya itu disunnahkan baginya itu disunnahkan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida ammana apabila ida di sini adalah kalimat litakhir seseorang diperbolehkan memilih nah ini bagi imam dan munfarid Kemudian kaifiyah dari membaca amin bahwasanya ini yang rajih adalah makmum membacanya bersamaan dengan imam. Ini permasalahan yang berikutnya. Insya Allah akan kita baca. Mahya kaifiyah ta'min al makmum ma'al imam. Bagaimana bacaan amin bagi makmum bersama dengan imam fihi qaulani min ahli ilm. Di sini terdapat dua pendapat. Warajih ayyakuna ta'minuhuma ma'an la qablahu wa la ba'dahu. Fahada qawlu jumhuri ahli ilm. Pendapat yang kuat bahwasanya dia membaca amin bersamaan dengan membacanya imam. Tidak mendahulunya dan juga tidak menundanya. Betul-betul bersamaan, serempak. Ini pendapat dari mayoritas ahlu ilm. Dalilnya, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, fa innahu man wafaqa taminahu ila akhir al-hadis. Sesungguhnya barang siapa yang menyamai membarengi aminnya imam. Maka di sini sebutkan fayakunu at-ta'min daf'atan wahidah. Amin tersebut dibaca dengan serempak. Disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala bahwa amin tersebut fi anin wahid dibaca dalam waktu yang bersamaan. disebutkan dalam kitab Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala beliau menyebutkan di dalam ta'liq beliau menyebutkan faidah ada yang paling bawah di halaman 180 atau 89 beliau menyebutkan faidah Kata beliau rahimallahu taala, taminul mutaqaddimin wara al-imam yakunu jahran wa makrunan ma'a ta'minil imam. La yasbiqunahu bihi kama yaf'ala jamaahir al-musallin wa la yata'akhkharuna anhu. hadha huwa alladhi tarajjaha 'indi akhiran. Membaca amin yang diamalkan oleh orang-orang terdahulu para salaf kita di belakang imam itu dibaca dengan keras dan bersamaan mereka tidak mendahulunya sebagaimana hal ini telah terjadi di keumuman jamaah salat di saat ini inilah pendapat yang telah kuat di sisiku akhirnya ya, jadi dahulu beliau masih mencari-cari rahimallahu taala kemudian di akhir beliau telah merojihkan bahwa inilah yang kuat ya, jadi imam dan makmum itu membaca amin dengan bersamaan dan juga dikeraskan Masalah yang selanjutnya terkait dengan hukum menjaharkan imam atau menjaharkan amin hukum mengeraskan bacaan amin. Di sini terdapat tiga madhab. Pendapat yang rajih bahwasanya mengeraskan amin hukumnya adalah sunnah. Yang dimaksud di sini yaitu ketika di dalam sholat jamaah yang membaca adalah imam dan juga makmumnya. Ini pendapat dari mayoritas jumhur ahlul ilm. Pendapat Al-Imam Al-Bukhari dan yang selainnya bahwa mengeraskan itu hukumnya adalah sunnah. Jadi mengucapnya, menjawabnya adalah wajib. Mengeraskannya adalah sunnah. Ya, sehingga tidak mengharuskan dibaca keras. Namun dia diwajibkan untuk membaca amin. Baik. Apa dalilnya? Disebutkan dalilnya dua hadis di dalam bab ini. Hadis Wa'il Ibn Hujr. Riwayat Abu Dawud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladhdallin qala amin wa rafa'a biha sautahu. Nabi ketika telah membaca ayat surat Al-Fatihah waladhdallin beliau membaca amin dan beliau meninggikan suaranya. Al-Imam Ibnul Mundir dalam kitabnya Al-Awsat beliau menyebutkan Fafi hadal hadis dalilun ala anna al-imam yajhar bitta'min Thumma qal hadha bayinun wa zahir. Dalam hadis ini sangat nampak jelas bahwa imam itu mengeraskan bacaan amin. Disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar. Laula jahara al-imamu biha ma qila lahum wa idza ammana al-imam fa amminu. Kalaulah yang dimaksud dalam hadis ini bukan mengeraskan bacaan imam, maka tidak akan disebutkan idza ammana. Ya. Karena di sini telah ditampakkan kalau imam membaca kalimat amin. Ini dari pendapat jumhur mayoritas ahlu ilm. Dan di sana madhab syafi'iyah berpendapat bahwa makmum itu menjaharkan dan imam itu melirihkan. Ini pendapat dari madhab syafi'iyah. Dan yang rajih adalah pendapat dari jumhur ahlu ilm. Lebahir al hadis Berdasarkan dari yang telah tampak dalam hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya warwina an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma kana yarfa'u biha sautah imaman kana aw ma'muman wa kana min ashaddin nas khirsan limutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan kepada kami dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa beliau meninggikan suaranya ketika menjadi imam atau makmum dalam membaca amin. Dan beliau termasuk dari seorang sahabat yang sangat kuat sekali semangatnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, Kata beliau, rahimahullah ta'ala, Adraktu mi'ataini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qala imam wal dhalin qalu amin hatta yasma'a lil masjidi lajjatun. Sungguh aku telah menemui 200 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika imam salat mereka telah membaca walabbalin maka para sahabat tersebut dari ke-200 orang ini mereka membaca kalimat amin hingga terdengar suara getaran yang kuat di dalam masjid. Nah, jadi apa yang telah kita saksikan dari masjid-masjid kaum muslimin yang membaca amin dengan sangat keras sungguh ini adalah amalan yang sunnah karena di sisi lain kita mungkin pernah dapati bahwa dan ini pernah kita saksikan sendiri sebuah masjid masjid yang dimiliki oleh orang-orang umum dari kaum muslimin ketika imam telah membaca walabdolin tidak ada satupun yang membaca kalimat amin kalaupun ada itu sangat lirih sekali nah sangat pelan sekali Nah, dan di situ kita keraskan. Jadi satu-satunya yang baca keras cuman satu orang. Nah, yang lainnya itu tidak ada suaranya. Maka ini bukan termasuk dari yang disunnahkan. Baik. Ini beberapa permasalahan terkait dengan membaca atau hukum membaca amin dan juga mengeraskannya. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Fatihah. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari surat Al-Fatihah. Ya, jadi kita selesai dari membaca atau membahas surat Al-Fatihah. Kemudian setelahnya ini kita akan membahas tentang bacaan Nabi setelah surat Al-Fatihah sampai kepada perincian surat-surat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya, baik itu dalam sholat subuh, sholat buhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian juga mencakup pada bacaan beliau ketika dalam sholat-sholat sunnah, dalam sholat tahajud, dan yang semisalnya. <clears throat> sampai nanti masuk pada pembahasan ruku. Qala rahimallahu taala thumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ba'da al-Fatihah suratan ghairaha. Nabi setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat setelahnya. Wa kana yutiluha ahyanan. Terkadang beliau memanjangkan suratnya wa yuqassiruha ahyanan dan terkadang beliau memendekkan bacaan beliau li'aridi safarin au su'alin au maradin au bukai sabiyin ketika beliau pendekkan bacaan beliau ini seringnya atau terjadinya karena ada sebab semisal dengan safar safar itu disunahkan untuk memendekkan bacaan jadi ketika kita safar maka yang sunnah adalah dipendekkan bacaannya Terlebih ketika dia mengimami ya, jamaah yang di sana mereka semua adalah musafirin. Maka disunahkan untuk yang paling pendek. Ini adalah hadiun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ataupun karena sebab soal batuk ketika beliau sedang sakit. Au ya, atau ketika beliau sedang sakit beliau pendekkan bacaannya atau ketika beliau mendengar tangisan bayi. Beliau sallallahu alaihi wasallam memendekkan bacaan di dalam salatnya. Kama qala Anasun Ibnu Malikin radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Jawaza sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fil fajri jawaza disebutkan dalam ta'liq artinya adalah khaffafa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meringankan pada suatu waktu atau suatu hari di dalam salat al-fajr meringankan bacaan beliau wa fi hadithin akhar dalam hadis yang lainnya disebutkan shalla as-subha. Beliau salat subuh. Faqara'a bi aqsari surataini fil Quran. Beliau membaca dua surat yang paling terpendek di dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa di antara surat ini adalah surat Al-Asr dan surat Al-Kautsar. Nah, karena ini adalah dua surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Al-Kautsar tiga ayat, Al-Asr berapa ayat? Hmm? Tiga rumat Wal asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Tiga ayat. Faqila ya Rasulullah maka ditanya oleh sahabat lima jawaz lima jawazta wahai Rasulullah mengapa engkau ringankan salatmu maka beliau menjawab, "Qala itu buka asabiyin." Aku telah mendengar nangis atau tangisan bayi, anak kecil. Fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli. Maka aku menganggap atau menyangka bahwa ibunya itu salat bersama kita. Fa'aradtu an afriqalah ummahu. Maka aku ingin menenangkan hati ibunya. Ya artinya agar ibu tersebut ya tidak terus-terusan gelisah karena ini akan mengganggu dalam sholatnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad <clears throat> dari sahabat Anas bin Malik dan hadis ini sahih. <clears throat> wa qala rahimallahu taala wa kana yaqul inni la في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء صبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya aku masuk sholat mengimami sholat dan aku ingin memanjangkan bacaanku. Lalu ketika itu aku mendengar tangisan bayi. Maka aku ringani atau aku ringankan. Karena aku sungguhnya mengetahui bahwa rasa sangat khawatirnya ibu tersebut terhadap tangisan bayinya. Wa qala rahimahullahu taala wa kana yabtadi yabtadi'u min awal surah wa yukammiluha fi aghlabi ahwalihi Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau umumnya seringnya itu membaca dalam surat dimulai dari awalnya membaca dalam salatnya beliau memulai dari awal surat dan menyelesaikannya. Itu yang sering atau keumuman dari bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengambil satu surat dan membacanya sampai tuntas dalam satu rakaat. <clears throat> wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam u'tu kulla suratin hadzaha ar ruku'i was sujud berikanlah untuk setiap salat itu pada setiap rukuk dan sujudnya itu jatah satu surat hadzaha diberikan porsi setiap rakaat adalah dengan satu surat ya wa fil lafdhin likulli suratin rakaatun dan setiap satu rakaat itu adalah satu surat. Taib ini ketiga riwayat ini seluruhnya adalah riwayat Imam Ahmad dan yang selainnya dari seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya. Dan hadis ini hadis yang sahih. Jadi ketika didapati suatu hadis yang perawinya adalah rojulun minas sahabah maka hadis ini tidak terpengaruhi dengan ketidaktahuan kita kepada sahabat tersebut. Kalau perawi-perawi yang datang setelah sahabat makanya harus diteliti dan dicek kembali siapa dia. Tapi kalau disebutkan dari rojul minas sahabah maka ini tidak perlu kita ragukan. Karena seluruh sahabat itu telah dihukumi mereka sebagai orang-orang yang adil. Mereka orang-orang yang jujur. Seluruh sahabat tanpa terkecuali. Dan ini adalah diantara madhab akidah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka tidak meragukan seorang pun dari kalangan para sahabat tentang keadilan dan kejujuran mereka. Nah, dan yang paling jujur diantara para sahabat adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai oleh Allah dan Rasulnya sebagai as-siddiq orang yang jujur wa qala rahimahullah taala wa kana taratan yuqassimuha fi rak'atain hadis ini riwayat Ahmad dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha hadis sahih dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membagi satu surat dalam dua rakaat. Ya, di sini kita akan membaca beberapa riwayat tentang jenis-jenis bacaan Nabi dalam sholatnya. Yang pertama tadi beliau membaca satu rakaat satu surat. Riwayat yang setelahnya beliau membaginya menjadi dua. Dan ini beliau ambil dari surat-surat yang cukup panjang ayatnya. Ya artinya bukan surat yang pendek. Dari Abduha sampai Anas ini tidak <clears throat> tapi beliau mengambil yang lebih panjang dan akan dibagi menjadi dua rakaat. Wa taratan yu'iduha kullaha fi raq'ati tsaniyah. Hadis riwayat rajulun min bani Juhainah, seorang sahabat dari bani Juhainah di dalam Sahih Al-Musnad dan hadis ini sahih. Dan juga terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam mengulangi bacaan suratnya di rakaat yang kedua jadi di rokaat yang pertama beliau membaca surat Al-Kafirun dan di rokaat yang kedua beliau mengulanginya kembali surat Al-Kafirun. Wa qala rahimallahu taala wa kana ahyanan yajma'u fi raq'atil wahidah baina suratain atau akthar. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengumpulkan, menggabungkan beberapa surat di dalam satu rakaat dua surat ataupun lebih. Dan insya Allah perinciannya akan datang di dalam bab-bab yang setelahnya. Akan disebutkan oleh al-musannif dengan sangat-sangat lengkap dan mendetail sekali. Wajazahullahu khairah. Waqala qala taala hadis yang terakhir Waqad kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjidi kubain Dahulu seorang sahabat ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam tetap di Masjid Kuba. Beliau ini adalah seorang dari kaum Ansor. Kaum Ansor di Madinah, di kota Madinah. Dan Masjid Kuba ini berjarak dari Masjidil Haram sekitar kurang lebihnya 5 km. Kurang lebihnya. Nah, Masjid Quba diimami oleh seorang sahabat. Dan imam tersebut dalam hadis ini disebutkan wa kana kulluma aw wa kana kulluma iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bih. Dan setiap ia membuka bacaan di dalam salatnya ia selalu menyertai satu surat lalu membaca surat-surat setelahnya iftataha bi kul huwallahu ahad. Beliau ini selalu atau imam ini selalu membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Ini masjid dari masjid uh, dari imam dari Masjid Kuba. Dia membaca surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaatnya. Setelah selesai, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baru membaca surat yang lain. Setiap rakaatnya hatta yafragha minha thumma yaqra suratan ukhra ma'aha wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'ah terus setiap rakaat dilakukan amalan tersebut fakallamahu ashabuh maka jamaah salat itu mengajaknya bicara fakallama faqalu mereka berkata innaka taftatah atau taftatih Bihadi surah. Sesungguhnya engkau ini membuka dengan surat Al-Ikhlas. la tara annaha hatta taqra bi ukhra. Dan setelah itu engkau menganggap bahwa tidak sempurna kecuali dengan membaca surat yang lainnya. Fa imma an taqra biha kalau begitu maka sebaiknya engkau membaca surat itu saja wa imma da'aha wa taqra bi ukhra atau engkau meninggalkan surat itu dan mencari surat yang lain. Ya, jadi maksudnya jamaah ini kan bertanya, mengapa engkau mengkhususkan surat Al-Ikhlas? Dan setelah itu engkau membaca surat yang lainnya. Kenapa engkau tidak membaca Al-Ikhlas saja? Ya. Di rakaat ini, rakaat berikutnya engkau baca surat yang lainnya atau sama sekali engkau tidak membaca surat Al-Ikhlas. Maka dia menjawab, imam tersebut menjawab, faqala ma ana bitarikiha. Tidak. Aku tidak akan meninggalkannya. Ya, aku tidak akan meninggalkan amalan tersebut. In ahbabtum an ummakum bidalik fa'alt wa in karihtum taraktukum. Kalau kalian suka, aku imami kalian dengan cara itu. Kalau kalian tidak suka, maka aku tinggalkan kalian. Ya, ini imamnya nih. Ya. Nah, seorang sahabat radhiyallahu taala. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Dan imam ini adalah seorang sahabat yang paling mulia di antara jamaah sholat tersebut. Ya, jadi ini ma'ruf sekali di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki sekian qurra dan khuffat orang-orang sahabat yang memiliki hafalan yang banyak dan bacaan-bacaan yang bagus. Maka mereka itu dipilih dan ditunjuk untuk mengimami masjid-masjid di sekitar Masjid Nabawi. Dan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, di tempat-tempat yang semakin jauh dari Masjid Nabawi. Dan Nabi memilih dari sahabat-sahabat yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalannya. Di antaranya adalah di dalam Masjid Kuba. Sahabat ini adalah yang paling afdal di antara seluruh jamaah sholat Masjid Kuba. Wakarihu ayya ummahum ghairah. Bukan sebatas itu, bukan hanya sebatas dia yang paling bagus dan paling baik, tapi jamaah salat itu pun nggak mau kalau yang imami selain dia. Ya, kalau selain dia nggak mau mereka. Nah, di sini tidak disebutkan siapa sahabat tersebut dan dijelaskan oleh sebagian pensyarah hadis bahwa ini faedahnya adalah untuk menjaga amalan dari sahabat tersebut. Nah, menjaga dari amalan sahabat tersebut agar tidak dimasukkan dalam kategori ria ataupun sum'ah. Jadi ini telah banyak disebutkan dalam berbagai bagai hadis yang semisal dengan ini. Ya, sahabat yang mulia tidak disebutkan namanya. Nah, falamma atahumun nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Maka ketika itu mereka datang kepada Nabi bersama-sama dan mereka menceritakan permasalahan yang mereka alami di masjid tersebut. Ya, setiap pembaca atau rakaat membaca surat Al-Ikhlas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya fulan, ma yamna'uka an taf'al ma ya'muruka bihi ashabuk?" Wahai fulan. Nah, di sini tidak disebutkan namanya. Ya, padahal tahu sahabat tersebut siapa? itu diketahui. Wahai fulan, apa yang menghalang, menghalangimu untuk engkau me, mengiyakan apa yang diinginkan oleh jamaah sholatmu? Apa yang menghalangimu? Kalau engkau ingin baca silahkan atau engkau tinggalkan. Tapi tidak digabung dengan surat-surat yang lain. Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli ra'atin. Dan apa yang membuatmu untuk selalu membaca surat ini dalam setiap rakaatmu. Faqala inni uhibbuha. Sahabat tersebut menjawab, sungguhnya aku mencintai surat ini. Faqala hubbuka iyyah adkhalaka al-jannah. Cintamu kepadanya, kepada surat ini memasukkanmu ke dalam jannah. Nah, hadis ini riwayat Tirmidzi dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu taala Dan hadis ini di dalam Sunan Tirmidzi itu riwayatnya mursal. Tapi datang dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Aisyah dengan lafaz yang semakna. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini sangat banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan diantaranya adalah bahwa yang terakhir disebutkan kecintaan kita kepada Al-Quran, kepada surat-surat dalam Al-Quran, ini akan menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam jannatullahi azza wajal.